Alhamdulillah wassalatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan bab yang kedua di fatwa arkanik Islam yang akan kita bahas yaitu eh, fatwa zakah maka ada e, beberapa catatan tambahan berkenaan dengan fatwa siam yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tambahkan. Yang pertama tentang berkenaan dengan puasa sawal, masih berkenaan dengan puasa sawal yang kemarin terakhir kita bahas. E, perlu diketahui bahasanya Eh, sebagian orang menyampaikan bahwasanya Sawal itu disebut Sawal karena dia adalah bulan peningkatan. Ya, maka dianggap Sawal itu artinya peningkatan sehingga ya, kenapa Sawal disebut Sawal karena kita harus meningkatkan amal dan seterusnya. Maka berkenaan dengan makna Sawal secara bahasa saya ingin bacakan eh, dari Dalilul Falihin. Lituruk Riyadus Salihin, sarah pertama Riyadus Salihin, karya Ibnu Alan Asyafi'i. Beliau mengatakan bahasanya syawal itu diambil dari kata-kata uh, syalat al-ibilu. Ini syawal itu diambil dari kata-kata syala yashulu Ya, asalnya adalah syalat al-ibilu aznabaha. Yang artinya rofa Unta itu menaikkan ekor-ekornya. Maka asalnya ya, makna syalat itu menaikkan. Ya. Dan dalam hal ini dipakai untuk ekor unta, menaikkan ekor unta. Nah kenapa syawal disebut syawal? Li'anal arba kanu yarfa'una fihi alat al harbi. Karena mereka menaikkan dalam artian menggantungkan di bulan syawal ya, alat-alat perang. Mereka gantungkan di dinding. Mereka naikkan dalam artian mereka gantungkan di dinding. Ya. Kenapa digantungkan di dinding, mereka sudah menjauhi, mulai menjauhi penggunaan senjata-senjata tajam dan alat-alat perang. Likurbi asyurul hurum karena sudah dekatnya bulan-bulan haram yang tidak boleh perang. Ya, karena ya, itu sudah bulan haram. Dzulqa'dah, dulhijah, muharam, nah, itu bulan-bulan haram. Ya, kalau ini sudah sudah dekat dengan Dzulqa'dah, nanti kalau Sawal itu masih mainan pedang, akhirnya terjadi perkelahian, terjadi peperangan, boleh jadi nanti perangnya nabrak Dzulqa'dah. Dan itu adalah bulan haram. Tidak boleh perang dalam aturan jahiliyah. Demikian juga dalam aturan Islam menurut pendapat sebagian ulama. Ya, maka ya di bulan Sawal alat-alat perang sudah digantungkan. Maka meninggikan di sini artinya menggantungkan. Yang dimaksud menggantungkan di sini artinya ya, meliburkan pemakaian ya, alat-alat ya, perang untuk menghindari peperangan di bulan Sawal, perkelahian dan kerusuhan di bulan Sawal yang dikhawatirkan nanti ya, berimbas berkelanjutan sampai bulan haram. Maka menaikkan di sini bukan artinya meningkatkan, meningkatkan amal dan seterusnya bukan. Bukan itu, namun menaikkan di sini artinya menggantungkan alat-alat perang. Dan di sini eh, di Dalilul Salihin, eh, Dalilul Falihin ya, pensarahnya adalah seorang bermadhab Syafi'i, Ibnu Alan ash syafii maka ketika menjelaskan <clears throat> Ya, ketika menjelaskan hadis tentang masalah puasa sawal, karena kasih hari, maka beliau mengatakan, maka nanti jika puasa Ramadan diikuti dengan enam hari di bulan sawal, maka seperti puasa dahar, seperti puasa setahun, ay fardon. Yaitu ganjarannya ganjaran fardu. Maka siapa yang puasa Ramadan, ditambah dengan enam hari di bulan sawal, maka untuknya ganjaran puasa satu tahun puasa fardu. Alasannya kenapa maknanya kenapa maknanya demikian dan ini kemarin kita sampaikan ini madhab Hanabilah dan Syafi'iyah Syafi'iyah dan Hanabilah wa illa fala yadharu wajud wajud taksisi jika bukan maknanya adalah setahun pahala setahun puasa fardu maka tidaklah nampak jelas sisi pengistimewaan enam hari di bulan Syawal. Maka dia sama dengan puasa tiga hari setiap bulan. Kata Nabi di hadis yang lain, siapa yang puasa tiga hari setiap bulan, maka seakan-akan dia puasa setahun. Yaitu ganjarannya. Yaitu ganjaran sholat, ganjaran puasa sunnah. Kenapa gak ada sisi uh, istimewanya? Ifkul hasanatin bi asri amsaliha. Yeah. Kalau itu adalah ya, adalah pahala sunnah yang dimaksudkan, maka ya tidak disyaratkan itu harus bulan Sawal Karena semua amal kebajikan 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Oleh karena itu asal setiap bulan puasa 3 hari, maka 3 hari sama dengan 30 hari setiap bulan. Ya, nanti sudah nilainya setahun. Gitu. Kemudian uh, kalau kemudian kata beliau Ibnu ala sampai-sampai orang yang uh, puasa Ramadannya tidak utuh itu tidak masuk ganjaran. Jadi Ramadannya harus betul-betul utuh di bulan Ramadan. Beliau mengatakan wadahiruhu dahir hadis anna malam yasum Ramadana. Siapa yang tidak puasa Ramadan? Siapa yang tidak puasa Ramadan. Au ba'dahu atau tidak puasa sebagian Ramadan. Ada sebagian Ramadan yang tidak ya, yang dia tidak puasa di dalamnya. Faqadahu fi sawalin. Lalu dikodok di bulan Sawal, layah sulu dalikal fadlu. Dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Jadi Kata Ibn Alan kalau Ramadannya itu ada yang batal. Ramadannya itu ada yang batal. sebagainya batal boleh jadi karena safar atau yang lain. Beliau tidak merinci. Ya. Sebagainya batal. Kemudian pas sawal. Kemudian ya, kemudian dikodok di bulan sawal. Kemudian puasa nahu di bulan sawal. Tetap tidak dapat ganjaran ya, ganjaran puasa fardu setahun itu tidak dapat. Iya. Beliau mensyaratkan ya Ramadannya harus 100% utuh. Untuk dapat ganjaran ganjaran puasa fardu selama setahun. Itu Ramadannya harus utuh, tidak ada yang cacat, tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang tertinggal, kemudian uh, pas sawal kemudian enam hari di bulan sana itu yang untuknya ganjaran puasa fardu satu tahun. Ya, kemudian uh, tambahan yang kedua yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan masalah puasa e, tentang masalah selilit ya. Tentang masalah menelan selilit saat puasa. Makanan yang ada di antara gigi e, sela-sela gigi, bahasa Jawanya selilit. Enggak tahu apa bahasa Indonesianya. e, <clears throat> ada ataukah tidak? Ya, makanan kecil sel, e, di sela-sela gigi. Ya, saya ingin uh, uh, pembahasan tentang selilit disampaikan oleh Ali Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. Ingin saya bacakan dari kitab Al-Um. Kalau Syafi'i radallahu anhu wa ustuhiba ata'ani bisahur. Dan aku uh, dan disukai atau astahiba aku menyukai menunda sahur malam yakun fi waktin mukoribin selama belum terlalu mepet dengan subuh. Yukhafu ayakun al-fajr tola'a. Karena kalau terlalu mepet, maka dikhawatirkan fajar telah terbit. Fa ini uhibu qat'ahu fi dhalikal waqti. Karena oleh eh, karena aku menyukai untuk menghentikan makan sahur di waktu itu ketika sudah menjelang fajar. Fa intola al-fajr wa fi fihi syai'un. Jika terbit fajar dan di mulut seseorang itu ada sesuatu. Kot adkhalahu yang telah dia masukkan ke dalam mulut wa dan telah dia kunyah kemudian terbit fajar lafadhahu hendaklah dia muntahkan. Ya, di sini kemudian ada kaidah bagus yang disampaikan oleh Syafi'i anna it alimam Syafi'i itu idkhalahu fahu laisna usai'a. syai'a. memasukkan makanan ke dalam mulut itu tidak membatalkan memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu tidak membatalkan innama yuftiru bi idkhalihi jawfahu yang membatalkan itu menelannya ya, yang membatalkan itu menelannya maka sekedar di mulut itu tidak membatalkan yang membatalkan itu menelannya yaitu menelannya tentu dengan sengaja oleh karena itu ada air ketika kumur-kumur itu tidak tidak mengapa tidak membatalkan. Kenapa? Karena yang membatalkan itu eh, eh, inna mayyuftiru bi idkhalihi jaufahu. Yang membatalkan itu masa, manakala dimasukkan eh, ke dalam jauf. dalam hal ini ditelan. maka kata Imam Musyafi'i masuknya sesuatu di mulut tidak apa-apa. Yang e, laisna usyai'an tidak membuat apa-apa yang membuat batal itu menelannya. Nah, karena itu maka ngicip ya, dari kaidah beliau ini kita bisa faham kenapa ngicipin makanan tidak membatalkan. Karena itu cuma ada di mulut saja. Yang tidak boleh adalah menelannya. Ya, dan itu pun menelannya dengan sengaja. Ya, kenapa kemudian cabut gigi itu tidak membatalkan? Karena darah cuma di mulut. Darah di mulut. Kemudian jika tertelan tanpa sengaja, ya maka itu tidak sengaja, tidak membatalkan. Yang membatalkan menelannya dengan sengaja. Alladhi la yuqda fihi min dhalika maka yang tidak kemudian ada yang tidak yang tidak membatalkan sehingga tidak ada kewajiban kodok adalah mindalika dari hal itu adalah asyai ya beko baina asnanihi adalah sesuatu yang tersisa di antara gigi fi ba'di fihi di sebagian mulut mimma yudkhiluhu riqu yang air ludah itu menyebabkan selilit tadi masuk layam tanik minhu yang itu tidak bisa dicegah. Yang itu tidak bisa dicegah fa'ina dhalika indi maka itu menurutku kata Alimah Syafi'i khafifun falyaqda. Karena itu kecil, sedikit, maka itu tidak membatalkan sehingga tidak ada kewajiban kodok. Fa'amma kuluma uhida idkhaluhu. Adapun semua yang telah diketahui. ya, kalau itu dimasukkan mimma yaqdiru ala lafzih dan seorang itu mampu untuk memuntahkannya, mengeluarkannya, fayuftiruhu indi. Maka itu menurutku membatalkan. Maka kata lima musyafi'i selilit itu tidak membatalkan jika tertelan. Jika tertelan dimasukkan oleh air ludah, terbawa air ludah kemudian tertelan tanpa ada kuasa untuk menahannya. Ya, selilit yang masuk tertelan ya, karena larut dengan bersama air ludah dan kita tidak mampu untuk menahannya, maka itu fala yukodok, tidak membatalkan. Sehingga tidak terdapat kewajiban kodok. Makalah ba'du setelah itu Alim imam Syafi'i mengatakan tuftiruhu bima baina asnanihi idza kana yaqdiru ala tarhihi. Namun batal puasa dengan selilit yang ada di antara gigi-giginya jika mampu membuangnya kok malah menelannya. Ya, maka selilit di sisi yang lain bisa membatalkan puasa. Manakala mampu untuk dibuang kok malah pilih ditelan. Nah, kok malah memilih ditelan. Nah ini membatalkan puasa. Kalau Rabi kata Rabi murid Ibn Sulaiman ya, murid al-Imam Syafi'i illa ayaghlibahu wa la yaqdiru ala daf'ihi. Kecuali dia kalah dengan jelilit dan dia tidak mampu untuk melawannya fayakunu mukrohan maka statusnya seperti orang dipaksa fala syai'a alaihi. Ini penjelasan tambahan dari eh, Arabi fala syai'a alaihi maka tidak mengapa. Wa huwa makna qauli Syafi'i ini maksud perkataan al-Imam Syafi'i. Ya, jadi ya, maka apa hukum selilit dari Imam Syafi'i beliau memberikan rincian kalau bisa dibuang dikeluarkan kok malah dengan sengaja ditelan, nah batal puasanya. Kalau ya, tidak tertelan secara sengaja, tertelannya tidak sengaja, atau dia uh, kalah dengan uh, ya, dengan air liur yang membawa selilit tadi sehingga airnya tertelan tanpa dia kehendaki, maka tidak membatalkan puasa dijelaskan oleh Rabi Kenapa tidak membatalkan puasa? Ya, karena dia seperti mukroh. Orang yang dipaksa dia kalah. Ya, akhirnya itu tertelan. Itu ya, fatwa lima musyafi di kitabnya Al-Um tentang masalah selilit alias makanan kecil yang ada di antara sela-sela gigi. Kemudian eh, kita kembali ke fatwa Arkanil Islam. Ya, kita kemudian masuk ke bab zakat. Karena ini juga pembahasannya pendek sebagaimana puasa. Ya, baik. Kalau eh, <clears throat> uh, musannifu, baik yang pertama syarat wajibnya zakat. Kalau musannifu rahimallahu taala, syarat wajibnya zakat adalah muslim merdeka memiliki nisab memiliki nisab, batas minimal kena zakat dan kepemilikannya adalah kepemilikan yang permanen dan berlalunya satu tahun kecuali untuk al-muasyirat atau al-muasyarat yang ter, yang kena sepersepuluh itu nanti akan dijelaskan bahasanya muasyarat adalah al-hubub wa thimar adalah biji-bijian, hasil pertanian, wathimar, dan hasil perkebunan. Ya, syarat Islam, maka orang kafir tidaklah wajib atasnya zakat. Bahkan tidak diterima dari si kafir zakat seandainya dia bayarkan, dia serahkan dengan nama zakat. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya infak mereka orang-orang munafik, ila kecuali karena mereka kafir pada Allah dan Rasulnya dan mereka tidaklah mendatangi sholat kecuali malas dan mereka tidaklah berinfak kecuali karena dalam keadaan mereka tidak suka. Maka ilahnya karena mereka kafir. Maka ilah ini di samping dijumpai pada orang munafik juga dijumpai pada orang kafir asli. Kauluna dan ucapan kita innaha la tajibu alal kafir bahasanya zakat tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah atas orang kafir Uh, maka makna perkataan ini bukanlah makna perkataan ini annahu ma'fu ma'fiyun anhu itu satu hal yang dimaafkan di akhirat bahkan orang kafir akan mendapatkan tambahan hukuman karena tidak bayar zakat di akhirat di samping hukuman karena kafirnya sebagaimana firman Allah taala kullu nafsin bima kasabat rahina setiap jiwa itu rahinah terikat dengan amalnya masing-masing. Illa ashabal yamin akan tetapi ashabul yamin fi jannati yatasaalun di surga mereka saling bertanya-tanya bertanya-tanya dengan temannya anil mujrimin tentang orang-orang kafir di mana tetangga kita yang kafir itu kok nggak ketemu di sini gimana nasibnya di sana Ya, kemudian akhirnya eh, penduduk surga ini diberi kesempatan oleh Allah berdialog dengan ya, temannya yang kafir di dunia yang berbeda tempat dengannya. Ini satu di surga, satu di neraka. Namun bisa dialog. Allah buat dengan kehendaknya mereka bisa berdialog meskipun mereka berada di dua tempat yang berbeda. Penduduk surga tanya kepada penduduk neraka Pertanyaannya, masalah kakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakar api yang menyala yaitu neraka? Kalau penduduk neraka berkata dan menjawab pertanyaan penduduk surga, lam kuminal minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang yang sholat. Kami tidak juga ngasih makan orang miskin, yaitu bayar zakat. Wakuna nakhudu ma'al khaidin. Kami berbincang-bincang, ya, ngecek-ngecek Islam, bersama orang-orang yang berbincang-bincang mengejek Islam. Waktu nanukat nukadzibu biyaumiddin dan kami mendustakan hari pembalasan hatta atan al yakin sampai datanglah sesuatu yang yakin akan mendatangi setiap orang yaitu kematian. Maka ayat ini dalil menunjukkan bahwa orang kafir akan mendapatkan azab tambahan karena ikhlalihim mereka tidak memenuhi cabang-cabang Islam. Wa dan memang demikalah itu realitanya. Maka mereka orang kafir akan dapatkan azab karena kafirnya. Kemudian nanti akan ada azab-azab tambahan, bonus-bonus azab karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak haji dan seterusnya. Demikian juga karena tidak bayar zakat. Adapun syarat orang merdeka karena budak itu tidak memiliki harta karena harta budak milik tuannya berdasarkan sabda Nabi saw siapa yang menjual budak lahu malun yang punya harta maka hartanya milik penjual artinya milik tuannya kecuali jika disyaratkan oleh pembeli fawa maka budak idan jika demikian ghairu malikin lil mali tidak memiliki harta harta sehingga yang berkonsekuensi wajib kena zakat dan seandainya diandaikan seorang budak memiliki harta pitamlik karena mendapatkan hadiah atau semacam itu. Ini hadiah untukmu. Tamlik pemindahan kepemilikan, semacam hadiah atau yang lain. Fa'ina milkahu finihaya karena milik si budak ini pada akhirnya kembali menjadi milik tuannya. Ya, karena karena tuannya lahu punya hak mengambil apa yang ada di tangan si budak. Wa ala hada berdasarkan hal ini, maka kepemilikan budak itu tidak sempurna. Atau disebut juga dengan kepemilikannya tidak permanen. Sebagaimana permanen kepemilikan harta pada orang-orang merdeka. Maka tadi disyaratkan ya, memiliki harta dan itu kepemilikan yang permanen. Contoh kepemilikan yang tidak permanen, hadiah yang diberikan kepada budak. Karena ini ujung-ujungnya adalah miliknya tuannya karena tuannya punya hak, meskipun ya bisa saja dia merelakannya. Namun tadi, lahu, boleh mengambil, boleh, tidak harus. Namun, boleh baginya mengambil apa yang ada di tangan budaknya. Dan memiliki nisab, Memanau artinya ayakuna indal insan orang tersebut memiliki harta yang sampai nisab yang ditetapkan oleh syariat. Dan besaran nisab itu berbeda dengan perbedaan harta jika seorang itu tidak memiliki nisab, tidak ada kewajiban zakat. Karena berarti harganya, hartanya sedikit. Layah tamil tidak memungkinkan al-muasah untuk dipakai, muasah membantu orang lain. Dan e, nisab dalam hewan ternak, mikdaru ibtidain ada kadar awal dan kadar akhirnya. Ada batas awal dan batas akhirnya. Kambing 40 ekor sampai 120 misalnya. Adapun yang lainnya memiliki kadar awal dan tidak ada kadar akhirnya. Sehingga mazada apa yang lebih ya biasa bihi sesuai dengan sesuai dengannya. Berlalunya satu tahun karena mewajibkan zakat ya, padahal kurang dari satu tahun ia stalzib mengharuskan ijahafa bi ijab bi artinya zalim zalim kepada orang kaya. Ya, orang kaya bukan berarti boleh dizalimi. Orang kaya juga tetap tidak boleh dizalimi. Sedangkan mewajibkan zakat lebih dari satu tahun mengharuskan ya, dampak negatif bagi hak orang yang berhak menerima zakat alias fakir miskin. Maka di antara kebijaksanaan syariat, e, syariat menetapkan zakat itu memiliki waktu tertentu yang zakat itu wajib dengan adanya waktu tertentu tersebut yaitu genap satu tahun dan mengkaitkan zakat kewajiban zakat dengan genap satu tahun tawazunun tawazunun adalah keseimbangan antara hak orang kaya dan hak orang miskin penerima zakat berdasarkan hal ini seandainya ada seorang yang meninggal dunia misalnya atau hancur atau rusak hartanya sebelum genap satu tahun maka gugurlah kewajiban zakat Ila anak akan tapi dikecualikan dari gen, e, persyaratan genap satu tahun ada tiga benda yang dikecualikan. Yang pertama keuntungan perdagangan. Yang kedua adalah anak e, dari dari ternak yang digembalakan. Kemudian muasyarat. Jadi maks e, untuk keuntungan perdagangan maka haulnya mengikuti e, modalnya, mengikuti haul modalnya. Adapun anak binatang ternak yang dikembalakan saimah, saimah itu dikembalakan maka haulnya anak itu mengikuti haulnya induknya. Adapun muasarat, maka haulnya adalah waktu mendapatkannya itu waktu panennya. Yang dimaksud dengan muasyarat adalah al-hubud wa thimar, adalah biji-bijian hasil pertanian, wa thimar dan hasil perkebunan. Kemudian tata cara membayarkan zakat gaji bulanan. Tentu gaji bulanan yang kena zakat manakala mengendap. Manakala mengendap jadi tabungan. Mengendap dan jadi duit nganggur jadi tabungan. Kemudian genap satu tahun. Itu yang ya, kena zakat sebagaimana di akhir fatwa. Asanu syai' fi hada Cara yang paling bagus dalam masalah ini yaitu untuk zakat tabungan, zakat uang mengendap, uang nganggur adalah idza haulu awali ratibin. Jika telah genap satu tahun gaji pertama yang telah dia terima. Fa inna yu'ati zakata ma'indahu kullahu. Maka adalah dia bayarkan zakat semua harta yang dia miliki seluruhnya Ya, maka yang betul-betul telah genap haulnya, tahunnya, ya, maka dia e, zakatnya telah dibayarkan pada tahunnya. Adapun yang belum genap tahunnya, maka berarti telah disegerakan pembayaran zakatnya dan menyegerakan pembayaran zakat tidak mengapa. Yang terlarang keras adalah menunda pembayaran zakat setelah jatuh temponya. Wahada ashalu alaih ini lebih mudah bagi seseorang daripada yurai dia memperhatikan setiap bulan ala hidatin sendiri-sendiri. Akan tapi jika dia menafkahkan atau membelanjakan ratib gaji setiap bulannya sebelum kebelah ya, ayat dia ratib syahrithani sebelum datang gaji bulan yang kedua akhirnya dia belanjakan habis maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat untuk harta adalah genap al-haul satu tahun. Dan yang dimaksud satu tahun adalah hitungan hijriyah dan bukan eh, hitungan masehi. dan tadi disampaikan, ini kena zakat, gaji itu kena zakat, manakala tersisa, mengendap. Kalau habis, sebelum datang gaji yang kedua, ya sudah tidak ada zakatnya. Sehingga bahasa bebasnya ini adalah eh, cara E, cara praktis e, pembayaran zakat tabungan atau zakat uang mengendap. Maka pembayaran zakat tabungan atau zakat uang mengendap itu ada cara sulit dan cara praktis. Ada cara sulit, ada cara praktis. Cara sulitnya nanti eh, pernisop. Orang punya tabungan, eh, misalnya uh, anggap saja nisabnya 50 juta. Orang uh, kemudian punya tabungan semula cuma 10 akhirnya jadi 20 eh, akhirnya di satu bulan anggap saja misalnya bulan Rajab genap 50 juta. Ya, maka ini nisab satu. Nanti Rajab tahun depan dia kena zakat. Kemudian setelah itu ada duit lagi, tabungan lagi yang dimasukkan. Maka dia dipisahkan dari nisab satu. Dipisahkan dari nisab satu. Nisab satu tadi sudah sudah khusus. Nanti kemudian ada masih ada duit lagi. 5 juta, 10, 15, 20 akhirnya ya, ya, akhirnya kemudian ketemu 50 juta. Ya, 50 jutanya Eh, nisab dua ini Ramadan. Maka dia nisab dua. Nanti ya, Ramadan tahun depan kena zakat. Jadi ya. nanti uh, kemudian rojab dia bayar zakat nisab satu, nanti Ramadan bayar zakat nisab dua. Nanti ada boleh jadi nisab tiga karena duitnya banyak, boleh jadi nisab 10, nisab puluh masing-masing ada buku catatannya sendiri-sendiri. Alias perlu sekretaris khusus untuk ngurusi. Ngurusi itu ketika uh, duitnya demikian banyak karena nisabnya nanti sampai ada nisab puluh boleh jadi nisab lima puluh ya, karena cuma per puluh juta disendirikan, sendirikan, sendirikan, sendirikan. Hmm. <clears throat> Itu cara detailnya, ya, cara rajinnya seperti itu. Ya. Kemudian cara praktis dan cara males. Ya. <laughs> Cara praktis, cara males. Cara praktis dan cara males, itu maka tadi nisab satu itu eh, genap satu nisab rojab. Genap nisab rojab. Kemudian duitnya e, lancar kemudian Ramadan ya, ya, Ramadan itu sudah ada nisab dua langsung saja dia jadikan dengan nisab satu Ramadan itu ada nisab dua Rojab nisab satu Ramadan punya nisab dua nah nisab duanya dia masukkan di nisab satu nisab hmm, e, Roma, e, nisab duanya dia masukkan ke nisab satu nanti Rojab tahun depan Langsung. Karena ini kan dua, berarti 100 juta. Ya nanti dua, eh, maka rojab tahun depan dua setengah persen kali 100 juta. Ya, untuk 50 yang pertama, maka itu zakat, eh, maka pas di waktu haulnya. Nih. Ya, pas di waktu haulnya. Nah, yang nisab yang kedua, 50 juta yang kedua, itu namanya tadi disegerakan. Fakot ujilat zakatuhu. Zakatnya disegerakan sebelum waktunya. Harusnya dibayar Ramadan. Telah dia bayar di bulan Rajab. Jadi dia bayarkan dua bulan sebelum genap haulnya. Ya, maka ketika uh, uh, begitu cara cara malesnya, udahlah daripada mikir nanti nisab satu, nisab dua, nisab sepuluh, uh, nisab dua puluh, waduh nanti bisa Tiap bulan bayar zakat. Ya. Bahkan boleh jadi nanti tanggalnya beda-beda. Nah ini karena duitnya cepat nanti ini sub satu itu tanggal satu rojab. ini sub dua itu nanti 25 rojab. Nah, sub tiga kemudian 15 sakban. Nah, nah sub empat dan lima Ramadan. Nah, ini, wah, ini, maka jadikan aja satu semua. Namun cara jadikan satu yang paling duluan. Yang belakang-belakang tadi tumpuk kan di depan semua, rojab semua. Jangan di belakang, tidak boleh. Karena menunda zakat, ah itu tidak boleh. Setelah jatuh temponya. Tadi ada nisab rojab, ada nisab uh, nisab satu rojab, nisab, nisab dua syakban, nisab tiga Ramadan. Tidak boleh diakhirkan di Ramadan. Mudahlah dijadikan satu omodon oh, saja. Itu satu hal yang haram. Satu hal yang haram. Karena ini menunda pembayaran zakat setelah jatuh tempunya. Ya, maka setiap harinya dosa. Ya, sebelum itu dibayarkan. Ya, karena begitu uh, hari H jatuh tempo, ada kewajiban bayar zakat. Per hari tidak dia bayar, maka itu dosa per hari dia Ya, yang dia kumpulkan. Maka kalau mau cara coro bodoh kata orang Jawa, cara males ya, ya, kok terlalu terlalu jelek kalau disebut cara males ya, cara praktis ya. Cara praktis ya. Itu nah, dikumpulkan di awal. Itu dan beliau sebut dengan ahsanu syai' yang paling bagus yaitu yang paling nyaman, yang paling gampang. Nanti disegerakan di yang mana dulu. Nah itu ya, nanti yang memang jatuh temponya di situ yaitu berarti itu memang pembayaran zakat ya, pada waktunya. Yang sisanya yang lain itu zakat yang disegerakan. Kemudian, wajibkah zakat untuk harta anak kecil dan orang gila? Ya, eh, yang dimaksud eh, anak kecil punya harta adalah anak yatim. Yang hartanya itu dari peninggalan bapaknya. Demikian juga ada pun orang gila ya maka bisa dipastikan hartanya adalah harta warisan. Karena orang gila itu punya harta namun tidak boleh pegang harta. Dan anak yatim itu punya harta namun tidak boleh pegang harta. Bedakan dua hal ini. Masalah ini adalah satu hal yang diperselisihkan para ulama. Ada ulama yang mengatakan ya, zakat pada harta anak kecil dan orang gila itu tidak wajib. Menimbang ilatar lebih taklib memenangkan status mukallaf dalam masalah zakat. Dan satu hal yang telah diketahui bahasa anak kecil dan orang gila bukanlah ahlu taklib, bukanlah mukallaf. Sehingga tidaklah wajib zakat dalam harta keduanya. Pendapat yang kedua dari pendapat jumhur, pendapat ini pendapat Hanafiyah. Ya, mengatakan tidak ada e, kewajiban zakat untuk harta anak kecil dan orang gila dengan alasan bukan mukallaf. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama, bahasanya zakat itu wajib pada harta, bukan pada orang, namun pada harta. Dan inilah pendapat yang benar, karena zakat adalah hak harta, dan tidak melihat fiha dalam zakat tidak melihat kondisi pemilik mengingat firman Allah taala ambil dari harta mereka sodakotan zakat faja'ala maka Allah jadikan sasaran wajib zakat adalah harta dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal ketika Nabi mengutus Muad ke Yaman beritahukanlah kepada mereka Allah wajibkan zakat di harta mereka di harta mereka Nabi tidak mengatakan uh, Allah wajibkan atas mereka zakat atas mereka. Namun atas har dalam harta mereka diambil dari orang kaya dikembalikan pada orang miskin. Wa ala hadza berdasarkan hal ini jibu zakatu maka wajib zakat di harta anak kecil. Demikian juga orang gila namun yang mengurusi pembayarannya adalah waliyuhuma pengurus harta keduanya. Kemudian hukum zakat piutang. Dain itu bisa utang, bisa piutang. Tergantung ya, lahudain atau alihidain. Kalau jika lahudain artinya dia punya piutang. Kalau alihidain dia punya kewajiban bayar utang. Tidaklah wajib atas orang yang lahudainin, lahudainun, punya piutang atas seseorang tidaklah wajib membayarkan zakatnya sebelum dia terima uang tersebut. Ya. Maka misalnya dia punya uh, punya piutang ya, genap satu nisab. Ya, genap satu nisab 50 juta atau misalnya 70 juta. Maka dia tidak punya kewajiban bayar zakat sebelum dia menerima kembali uang tersebut karena uang tersebut tidak ada di tangannya. Akan tetapi jika dain, jika piutang tersebut itu ala musirin. Ya, piutangnya itu ada pada orang yang mampu dan kaya. Fa inna alaihi zakatuhu kula sanatin. Maka si pemilik piutang punya kewajiban membayarkan zakatnya setiap tahunnya. Artinya seandainya nanti setelah tiga tahun 50 juta itu kembali, maka ada kewajiban zakat tiga tahun. 50 juta ini terhutang selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, ya dia kemudian terima duit itu. Dan ini satu nisab. Ya, maka ada kewajiban membayarkan zakatnya selama pas waktu menerima wajib membayarkan zakatnya zakat tiga tahun. Namun jika dia mau meringankan diri dengan zakat dia zakati piutang tersebut malih bersama harta yang ada di tangannya setiap tahunnya dia masukkan dalam hitungan fakot bariat dimatu maka telah gugurlah kewajibannya aslinya dia baru wajib bayar zakat manakala duitnya itu telah dia pegang sebelum dia pegang tidak wajib cuma seandainya sebelum dia pegang dan e, dan piutang itu pada orang yang mampu ya maka sudah selesai kewajibannya begitu terima duit ya itu sudah bisa dia pakai karena dia telah zakati duit tersebut setiap tahunnya. Wa ilam yuzakiha, namun jika dia tidak zakati tiap tahun bersama hartanya yang lain, wajib atasnya ketika dia menerimanya untuk menzakati likuli awam asabiko setiap tahun-tahun yang telah lewat. Itu di tangan orang yang berhutang tiga tahun, begitu terima, wajib bayar zakat sebanyak tiga tahun. Ini berarti tiga kali dua setengah persen kali 50 juta. Kenapa, eh, kenapa demikian untuk musir orang yang mampu? Karena orang yang kaya dan mampu mungkin untuk ditagih. Fataku bikhtiari sahibidda ini. Maka dibiarkan tidak ditagih itu adalah pilihan dari ya, pemilik piutang. Yang kedua, jika piutang tersebut ala muksirin di tangan orang yang kesusahan untuk untuk membayar utang. Ini ini dipinjami 10 juta, itu miskin B 10 juta, ini sampai sekian orang, di total sudah sampai nisab. Dan ini orang orang miskin semua. Atau e, eh, piutang tersebut di tangan orang kaya yang tidak mungkin ditagi. Ini, yang sulit untuk ditagi. Ini seret ini mesti macet kalau sama dia. Ya, kemarin teledor sehingga ngutangi dia. Fa innahu la yajibu alaihi zakatuhu likulli sanatin. Tidak ada kewajiban zakat tiap tahunnya. Karena tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya. Ditambah Allah Ta'ala berfirman, Wa inkana du'usratin, jika dia adalah orang yang kesulitan untuk membayar utang, maka wajib ditunggu sampai mudahnya. Fala yumkin maka tidak mungkin baginya yastalim menerima harta tersebut dan memanfaatkannya sehingga laisa ali tidak ada atasnya kewajiban menzakatinya. Walakin idha qabidahu. Gimana kalau setelah akhirnya duitnya itu berhasil didapatkan? Akan tapi jika dia telah menerimanya, maka ulama berselisih pendapat. Famin ahlil ilmi man yakul maka ada ulama yang mengatakan pendapat pertama, yastak bilubihi haulan menjadidin. din. Maka dia menjumpai ya, dengan harta ini ya, satu tahun menjadi din sejak yang eh, perhitungan satu tahun menjadi din dari awal. Jadi ketika 50 juta yang ada di tangan orang miskin tadi atau di tangan orang-orang kaya yang seret tadi akhirnya diterima, maka 50 juta ini begitu dia terima, maka genap satu tahunnya, satu tahun, genap satu tahunnya, besok nanti tahun depan. Sejak dia nerima, itu berarti hitungan nisabnya, hitungan haulnya, pas dia terima. Itu mulai dihitung dari nol, sampai nanti ketika ketemu tahun depan, ah, berarti genap satu tahun. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, tidaklah dia zakati untuk satu tahun saja. Dan jika telah berputar satu tahun, yuzakihi aidan, maka dia, eh, dia zakati juga. Dan pendapat kedua inilah yang lebih hati-hati. Jadi 50 juta di tangan orang miskin tadi. Itu berada di tangan mereka selama lima tahun. Setelah lima tahun akhirnya duit tersebut kembali. Maka ada ulama mengatakan meskipun itu lima tahun di tempat orang tersebut zakatnya adalah zakat satu tahun. Itu pendapat kedua yang tadi disebutkan. Dan ini yang dipilih oleh Sayyidul Themin dengan mengatakan bahasa itu pendapat yang lebih hati-hati. pendapat yang pertama tadi mengatakan enggak, tidak ada kewajiban menzakatinya satu tahun. Ya, ngitung satu tahunnya setelah menerima itu sampai tahun depannya. Yang kemarin itu selama lima tahun itu dianggap tidak ada. Ya, kemudian apakah dibayarkan utangnya mayit yang lam yukhalif tidak meninggalkan harta warisan? Apakah dibayarkan minaz zakat dari zakat? Ibn Abdul Bar dan Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam mengatakan, Layu kuda zakat zakati dainun. Zakat tidak boleh digunakan untuk melunasi utangnya mayit. Utangnya orang yang telah meninggal dunia. Dan ini kata beliau berdua adalah ijma ulama. Namun Syekh Nusaimin nggak setuju dengan klaim ijma. Beliau katakan akan tapi realitanya masalah ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Memang betul mayoritas ulama mengatakan innahu la min hadainun ya. Duit zakat tidaklah dipakai untuk membayar utangnya orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang telah meninggal dunia telah berpindah ke akhirat dan dia tidaklah tertimpa kehinaan, walhawan dan keinaan beda ini dengan sebab utang yang menjadi kewajibannya sebagaimana manakala utang itu melekat e, menempel pada orang yang hidup. Alasan yang kedua karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membayarkan utang para sahabat yang telah meninggal dunia memakai duit zakat. Betul Nabi membayar utang e, para sahabat namun dari harta rampasan perang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk beliau. Wahada ya dulu maka ini menunjukkan bahasanya tidaklah sah pembayaran utang mayit pakai duit zakat. Jadi di antara e, di antara sasaran zakat adalah gharim, orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar utangnya dengan syarat minimal utangnya utang dalam hal yang mubah. Salah satu syaratnya gharim. Nah, term, apakah termasuk gharim orang mati? yang meninggalkan utang ya, dan tidak meninggalkan warisan. Warisannya tidak ada, utangnya ada. Meninggalkan warisan utang. Nah, apakah ini termasuk gharim? Akhirnya eh, dipakailah eh, zakatnya orang kaya tertentu dipakai untuk bayar utang orang tersebut. Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Semacam itu tidak wajib. Yang dimaksud gharim itu orang yang hidup. Karena orang yang hidup, yang punya utang itulah yang tertimpa kehinaan karena utangnya. Mati enggak. Ya, enggak mengalami demikian. Demikian juga Nabi sendiri ketika kas negara itu pas-pasan, ya, ada duit zakat, Iya. Nabi tidak pakai duit zakat untuk membayari utangnya para sahabat yang meninggal dunia yang meninggalkan warisan utang, yang meninggalkan utang. Namun setelah ya, Ba'dal Futuh setelah banyak penaklukan, kas negara berlimpah dari harta rampasan perang, nah itu yang dipakai. Berarti tidak dari duit zakat, dari duit hasil rampasan perang. Wayukal dan kita katakan mayat jika dia mengambil harta orang lain yaitu berhutang dalam rangka ingin membayar utangnya maka Allah Taala akan membayarkannya nanti di akhirat dengan anugerahnya dan kemurahannya. Namun jika dia mengambil harta orang lain yaitu berhutang dia ingin untuk merusaknya yaitu tidak membayarnya maka Allah maka dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan utang tersebut tetap ada dalam tanggung jawabnya yang dia akan dituntut untuk bayar yaumal kiamah pada hari kiamat. Ini alasan yang lain untuk menguatkan pendapat jumhur. Wa ingdi dan menurutku anahada akrab. Inilah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran dibandingkan pendapat yang mengatakan ya, bahasanya duit zakat bisa dipakai untuk membayarkan utangnya mayit. Ya, maka kesimpulannya inilah yang lebih dekat pada kebenaran. Meskipun kot yukal boleh jadi dikatakan. Yufarok perlu dibedakan antara jika orang yang hidup itu membutuhkan e, duit zakat tadi karena kefakirannya atau karena kepentingan jihad atau ghorim orang-orang yang masih hidup atau yang lain. Kita bedakan e, kondisi ini kita bedakan dengan kondisi orang-orang yang hidup ternyata tidak membutuhkannya. Ternyata surplus zakat. 10 zakat kalau untuk macam-macam sudah terpenuhi semua. gorem yang yang hidup-hidup juga sudah terpenuhi semua dan masih ada zakat. Nah, ketika itu ya, maka dalam kondisi ini Fafil hal alati yahtaju al ahya jika dalam kondisi orang hidup itu membutuhkan zakat yukodda maka dibenangkanlah didahulukanlah orang yang hidup daripada orang yang telah meninggal dunia. Dan nah, dalam kondisi kedua di mana orang yang hidup itu tidak membutuhkan zakat, tidaklah mengapa kita bayarkan minha dari zakat utangnya orang-orang yang telah meninggal dunia, yaitu orang-orang yang mati dan tidak mem, uh, e, yukhallifu malan tidak meninggalkan warisan harta. Dan bisa kita katakan ini pendapat yang ketiga dan boleh jadi pendapat ini pendapat pertengahan di antara dua pendapat yang ada sebelumnya. Jadi pendapat yang mengatakan, pendapat jumhur mengatakan tidak dibayarkan. Berarti ada pendapat non-jumhur yang mengatakan bisa dibayarkan untuk mayit, utangnya mayit. Ya, kemudian di, di sini disampaikan ada pendapat yang ketiga dirinci. Orang yang hidup masih perlu dengan duit zakat tadi ataukah tidak. Jika duit zakat itu surplus, semua kebutuhan orang hidup sudah terpenuhi, dan ini masih ada duit nganggur dari zakat, ya sudah dipakailah itu untuk membayarkan utang-utang Eh, orang yang meninggal dunia yang meninggalkan utang dan tidak meninggalkan warisan. Perlu diketahui bahasanya ketika seorang itu e, meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan warisan namun dia meninggalkan utang. Perlu diketahui anak tidak wajib tidak memiliki kewajiban untuk membayar melunasi utang orang tua tersebut anak tidak memiliki kewajiban. Dan ini bisa kita tangkap dari pembahasan di sini. Seandainya anak itu punya kewajiban, ya, maka jawaban beliau anaknya wajib bayarkan. Selesai. Ya. wajib kerja keras bayarkan. Tidak. Ini pembahasannya sampai membahas tentang masalah zakat orang kaya. Maka, an, uh, maka ketika orang tua itu meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan sama sekali non malah meninggalkan utang. Uh, uh, perlu diketahui bahasanya anak keluarganya tidak ada kewajiban secara agama. Dalam syar'an menurut hukum agama, anak tidak punya kewajiban untuk menunasi utang orang tuanya. Ya, utang orang tua itu dilunasi oleh anak pakai duit warisan. Warisannya habis, utangnya masih, tidak ada kewajiban. Ya. Non tidak ada kewajiban ini bukan berarti kalau seandainya ngelunasi tidak manfaat ya. Kalau kemudian anak mau berbuat baik, ngelunasi, pakai e, ngerogoh koceknya sendiri, pakai dompetnya sendiri dia pakai untuk membayari utang orang tuanya, itu amal kebajikan namun bukan kewajiban. Kalau itu kewajiban, kewajiban anak, maka tidak perlu pembahasan yang ada di sini. pembahasan di sini sia-sia, tidak perlu dibahas. maka tidak perlu nunggu zakatnya orang yang zakat. Sudah anaknya punya kewajiban untuk membayarkan utang orang tuanya. Nah, kemudian sahkah sedekahnya orang yang masih punya utang? daya sekutu dan apa yang hilang dari kewajiban orang yang berutang minal hukuki syariah dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban agama. Maka sedekah itu termasuk infak yang diperintahkan oleh syariat. Dan ini adalah berbuat baik kepada hamba Allah. Manakala sedekah itu terletak pada sasaran yang tepat. Dan seorang itu akan mendapatkan ganjaran karena sedekah. Dan di dalam hadis yang diat kelimam Ahmad, setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya masing-masing nanti pada hari kiamat. Ini hadisnya riat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir. Maka nanti ada orang yang sedekahnya banyak, naungannya tebal. Sedekahnya tipis ya naungannya tipis. Ya. Karena naungannya tipis ya masih sumuk, masih panas. Ya. ya. namun kalau sedekahnya banyak, ya naungannya tebal sehingga bisa melindungi dia dari uh, ya, dari teriknya sinar matahari di padang mahsyar. Dan sedekah tersebut makbulah diterima di sisi Allah baik orang yang bersedekah itu punya utang ataukah tidak punya utang. Manakala terpenuhi dalam sedekah tersebut syarat-syarat diterimanya sedekah, yaitu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, kemudian dari penghasilan yang halal, bahwa qaat fi mahaliha dan tersalurkan pada sasarannya. Maka dengan syarat ini, maka sedekah itu sudah diterima berdasarkan konsekuensi dalil-dalil syar'i. Dan tidak disyaratkan untuk bersedekah, orang itu bebas dari utang. Ya, tidak ada syarat ya, sedekah itu harus orang yang sudah tidak punya utang sama sekali. Akan tetapi, jika utang itu menghabiskan semua aset milik seseorang, dia aset hartanya sekian, nih, ya, total uh, total asetnya 200 juta, hutangnya 250 juta. Maka bukanlah sikap bijak, tidak pula akal sehat. Orang sepanjang ini malah sedekah. Ya, orang semacam malah sedekah, sedekah 10 juta. Nah, padahal dia punya utang 250 juta, total aset cuma 200 juta. Eh, malah sedekah 10 juta. Ini bukan tindakan yang bijak, tidak pula tindakan yang logis. Karena ini sedekah itu, sedekah itu dianjurkan bukan kewajiban. Maka bukanlah satu hal yang logis dia bersedekah dan dia tinggalkan utang yang wajib dia bayarkan. Yang benar mulailah pertama kali dengan yang wajib, setelah itu baru bersedekah. Dan para ulama berselisih pendapat jika seorang itu bersedekah padahal dia punya utang, yang menghabiskan semua asetnya. Ada ulama yang mengatakan ini pendapat pertama itu tidak boleh dilakukan oleh orang itu karena ini tindakan merugikan orang-orang yang menghutangi. Wa ibqa dan mempertahankan sibuknya tanggung jawab dia dengan utang yang wajib dia bayarkan. Pendapat yang kedua mengatakan boleh baginya bersedekah. Namun itu khilaful aula, tindakan yang kurang utama. Ini ada dua pendapat ulama tentang sah dan tidaknya bersedekah dalam keadaan punya utang dalam kondisi asetnya itu lebih sedikit dibandingkan utangnya. Dan mengatakan itu sah namun kurang afdal. Dan pendapat yang lain mengatakan tidak sah sedekahnya. Walau kuliah halin kesimpulannya tidak sepatutnya seorang yang punya utang, yang utang itu menghabiskan semua asetnya untuk bersedekah kecuali setelah dia lunasi utangnya. Karena kaidah mengatakan wajib itu didahulukan daripada yang anjuran. Adapun kewajiban-kewajiban syar'i yang dimaafkan dari orang yang punya utang sampai dia lunasi utangnya, maka diantaranya adalah kewajiban haji. Maka haji tidaklah wajib atas seorang yang terkena hutang sampai dia bayarkan utangnya. Adapun masalah zakat, apakah ya, apakah ketika orang itu punya eh, zakat yang kena kena uh, punya punya harta yang kena zakat dalam keadaan dia punya utang apakah utang itu menjadi menjadi alasan dia tidak wajib bayar zakat ataukah hutang itu menjadi pengurang ini satu hal yang diperselisihkan adapun zakat maka di, uh, maka ulama berselisih pendapat apakah zakat itu gugur itu hilang dari orang yang berutang ataukah tidak gugur. Pendapat pertama mengatakan zakat itu gugur fima yuqabilu daina. Fima yuqabilu daina eh, dalam harta yang yeah, daina yang yang itu setara dengan utang atau berhadapan dengan utang maksudnya menjadi ya, kompensasi utangnya. Baik harta itu harta zahir ataupun harta batin. Pendapat kedua mengatakan zakat tidaklah gugur. Nih. Fima yuqabilu adaina dalam ya, dalam harta yang ya, harta yang berhadapan dengan utangnya. Ya, maka dia punya barang dagangan, kemudian itu masih dia punya utang barang dagangan. Dihitung dan barang dagangannya kena zakat. Namun dia juga punya utang dagangan. Nah, apakah kemudian utangnya itu ngurangi ya, aset ya, aset tokonya sehingga akhirnya oh Malah dia tidak kena zakat sehingga gugurlah kewajiban zakat atasnya ataukah tidak. Maka pendapat yang kedua mengatakan zakat tidak gugur. Zakat tidak hilang. Bal alai bahkan wajib baginya untuk menzakati semua harta yang ada di tangannya meskipun dia memiliki utang yang seandainya utang itu dijadikan sebagai pengurang maka akan mengurangi nisabnya sehingga kurang dari nisab. Kemudian pendapat yang ketiga merinci. Jika harta itu harta tersembunyi yang tidak terlihat dan tidak bisa disaksikan, yaitu uang atau emas dan perak, demikian juga barang perdagangan, maka zakat itu gugur. Zakat itu hilang untuk harta-harta yang mengandung hutang. Namun jika harta itu harta yang zahir, harta yang kelihatan semacam ternak dan hasil pertanian, maka zakat tidak gugur. Maka berkenaan dengan masalah zakat itu terdapat istilah harta terlihat dan harta tersembunyi. Ada ada istilah harta terlihat dan harta tersembunyi. Harta tersembunyi itu harta yang tidak kelihatan orang lain. Contohnya duit, contohnya simpanan emas. Orang lain itu tidak lihat. Dia apakah, wah oh, itu emasnya banyak. Nah, itu orang tidak tahu. Ya, normalnya tidak tahu kecuali kalau dia e, cerita-cerita. Nah, kalau tidak cerita-cerita, pada dasarnya orang tidak tahu. Itu namanya harta tersembunyi. Harta terlihat itu meskipun tidak cerita sama orang itu tahu. Dia punya peternakan sapi ya, 200 ekor. Wah, semua orang ngerti. Oh, ini ini sapi milik Pak Fulan. Ya semua orang ngerti. Gak perlu dia cerita, semua orang tahu. Semua orang tahu. Atau kemudian dia punya sawah sekian puluh hektar dan itu panen, semua orang tahu ini panenan Pak, ya, Pak A atau Pak B. Maka itu harta yang eh, harta yang terlihat. Dan di masa silam harta perdagangan itu harta tersembunyi. Di masa silam harta perdagangan itu harta tersembunyi. Kok bisa? Dan di masa sekarang harta perdagangan bukan harta tersembunyi. Kecuali toko online. Itu hartanya tersembunyi. Itu mungkin bisa masuk ke ya, sebagaimana uh, standar buku fikih harta perdagangan itu tersembunyi. Tapi kalau tokonya offline itu harta terlihat. Kalau di masa silam harta perdagangan itu normalnya tersembunyi. Kenapa? Karena modelnya kulaan kemudian dijual habis. Ya, makanya penduduk Syam, kulaan uh, uh, ini penduduk Madinah, kulaan di Yaman, uh, kulaan di Syam, dijual di Madinah, habis. Apakah dia ini orang kaya ataukah tidak? Enggak tahu. Hmm. Ini, karena modelnya per project, itulah bahasa orang sekarang. Dia kulaan ke Syam, ke Suriah, dijual di Madinah, hilang. Ini kan orang tidak tahu. Ini duit kulaan itu punya siapa? Tidak tahu. Dia cuma lihat, memastikan. Boleh jadi itu milik banyak orang bagikan e, jatah dia dari bagi hasil cuma sedikit saja. Maka tidak bisa diketahui. Ini dia punya duit banyak, tidak bisa. Dia cuma menjalankan. Ini ternyata pemodalnya milik 10 orang. Nah, bagikan ya tapi kelihatannya barangnya luar biasa banyaknya. Habis ludes setelah itu bagiannya itu berapa masing-masing kan tidak tahu. Oh ini bagiannya sekian, duit sekian. Itu pada dasarnya orang tidak tahu. Sehingga zakat perdagangan itu harta tersembunyi. Dan kalau di zaman ini eh, kalau orang itu jualannya offline, punya toko, punya gudang, maka harta itu adalah harta nampak. Harta kelihatan. Yang tahu itu toko sebelah sana itu gudang toko. Wah itu milik siapa? Milik si A. Nah berkenaan dengan eh, dengan harta nampak dan harta tersembunyi ini di antara faedahnya adalah tentang eh, tugas pemerintah. Ya, tugas pemerintah adalah menguti zakat. Namun hak zakat yang dipunguti oleh pemerintah itu adalah zakat yang terlihat. Ya, maka kewajiban penguasa kaum muslimin menyebarkan petugas yang disebut dengan amil untuk menarik zakat orang e, eh, zakat orang-orang yang kena zakat dan yang jadi sasaran pekerjaan amil adalah zakat yang terlihat zakat harta yang terlihat. Adapun harta yang tidak terlihat, maka pembayaran zakat itu bainahu wa bainallahi. Urusan dia dengan Allah. Pemerintah tidak campur tangan. Pemerintah tidak campur tangan. Karena itu harta yang tidak terlihat. Yaitu ya, harta duit. Simpanan duit. Orang tidak tahu. Maka itu antara dia dengan Allah. Kalau dia punya kesadaran bayar, kalau dia pelit, tidak punya kesadaran, orang lain tidak bisa uh, maksa. Kamu harus bayar zakat. Karena kita tidak tahu detail. Nah, ya, ya, kita, kita tidak tahu detail hartanya. Nah kemudian di antara faedah ya, adanya pembagian harta terlihat dan harta tersembunyi di kasus ini. Kasus utang. Maka ada ulama yang merinci. Ya, jika harta itu harta tersembunyi, tidak bisa dilihat, maka zakat, kewajiban zakat itu gugur jika dalam harta itu ada utang. Namun kalau hartanya harta yang terlihat, yaitu ternak, hasil pertanian, ya, kemudian toko-toko offline, maka kewajiban zakat tidak gugur dengan alasan punya utang. Nah, kalau kemudian digugurkan, semua orang kan ngaku punya utang. Yeah. Semua orang kan ngaku punya utang. Yeah. Oh saya punya utang ini, ya kayaknya tokonya penuh barang pak, gini gini gini, gitu kan? Karena ini didatangi oleh hamil. Wah, oh, tapi utang ini utangan semua, ini utangan, ini utangan, ini utangan, ini utangan, ini utangan. Ah, itu ternyata minus ternyata. Ah, dia laporannya minus. Ah, ya, sudah kan, berarti tidak tidak ada yang kena zakat nanti. Ya, itu sisi menarik kalau dirinci. Terus kesimpulan dari uh, eh, Sam Pendapat yang kuat menurutku zakat tidaklah hilang dan gugur baik itu di harta yang terlihat atau harta yang tidak terlihat. Wa anna kulaman fiyadihi malun. Maka semua orang yang di, di tangannya terdapat harta yang kena zakat, wajib dia bayarkan zakatnya meskipun dia punya utang. Hal itu karena zakat itu kewajiban harta berdasarkan firman Allah Ta'ala, ambil dari harta mereka zakat. Kemudian berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal saat Nabi mengutus Muad ke Yaman, ketahuilah bahasa, e, pada mereka bahasanya Allah wajibkan atas mereka sedekah yaitu zakat dari harta mereka diambil dari orang kaya dikembalikan pada orang yang miskin. Dan hadis ini fil Bukhari ada dalam Sahih Bukhari pihak lafzi dengan redaksi ini. Maka itu sarannya itu harta. Realitanya dia punya harta ya, maka wajib ya, wajib bagi dia untuk bayar zakat. Dia punya ya, dia punya duit, ya, dia punya tabungan 100 juta. Ya, dan dia punya utang yang belum jatuh tempo. Ya, dan duitnya 100 juta itu sekarang sudah jatuh tempo pembayaran zakat. Dan dia punya utang Ya. Punya utang yang belum jatuh tempo dan dia belum bayarkan. Ya. Utangnya nilainya 80 juta. Ya, maka adakah kewajiban zakat untuk orang semacam ini? Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Thaymin, dia tetap wajib bayar zakat 2,5% kali 100 juta duitnya. Ya, ut, ke, adanya utang, dia punya utang itu tidak menggugurkan kewajiban zakat. Tidak bisa kita katakan, kata berdasarkan yang beliau pilih, pendapat yang beliau pilih, tidaklah kita katakan 100 ini dikurangi dulu 80 sehingga dia cuma punya duit 20 juta, berarti 20 juta belum kena nisab, berarti tidak ada kewajiban zakat. Tidak demikian. Gimana? Kalau sudah? Oh, kalau sudah kalau sudah jatuh tempo kemudian dia bayarkan, berarti kan dia tidak punya duit. Yeah. Kalau itu sudah jatuh tempo, Kemudian dia bayarkan, ya duitnya tinggal 20 juta. Ya, tidak kena nisab. Ya, uh, maka kalau kalau itu uh, dia jatuh temponya sebelum jatuh tempo zakat. Jatuh temponya sebelum jatuh tempo zakat dia bayarkan. Pada saat ini ya itu turun dari nisab. Ya berarti tidak ada kewajiban zakat. Yang jadi permasalahan adalah utang yang belum jatuh tempo. Ya. Kalau utang yang sudah jatuh tempo dan kemudian dibayarkan, kemudian duitnya habis ya sudah selesai. Ya, jadi masalah eh, ini utangnya jatuh temponya bulan depan. Jat, sekarang ini jatuh tempo kewajiban zakat. Apakah kemudian utang sana itu kemudian jadi ya, utang bulan depan itu bisa jadi alasan untuk tidak bayar zakat bulan ini? Jawabannya pendapat yang dikuatkan oleh Syekh itu tidak bisa. Dia tetap punya dua kewajiban sendiri-sendiri. Ya, kenapa eh, wabihada eh, uh, dalil maka dengan dalil ini dari Quran dan Sunnah takunu al jihah munfakatun maka dua kewajiban ini adalah dua kewajiban yang jihahnya munfakkah yang sisinya itu berbeda sisinya berbeda karena sisinya berbeda tidak bisa jadi alasan utang kewajib, uh, eh, itu terbebankan pada zimmah Terbebankan pada dimah tanggung jawab dia untuk membayar pada saat jatuh tempo. Itu utang. Sedangkan zakat, kewajiban yang jihahnya, sasarannya adalah almal harta. Maka sasaran kewajiban ini beda. Munfakah terpecah. Ya, artinya terbedakan. Dain itu jihadnya azimah. Sasaran kewajiban ada udain pembayaran utang itu tanggung jawab dia. Sasarannya adalah zimma. Sedangkan ya, kewajiban bayar zakat, jihahnya sasarannya adalah almal. Maka jihahnya berbeda. Ya, maka jihahnya berbeda. Karena jihahnya berbeda, tidak bisa jadi alasan. Bisa jadi alasan itu jihahnya sama dianya sama. Itu nanti baru bisa jadi alasan. Ini pembayaran utang itu kewajiban tertuju pada harta. Ini tertuju pada harta. Nah jihadnya sama. Maka ini bisa jadi jadi alasan. Nah ini jihadnya, sasarannya itu beda. Ini sama-sama kewajiban. Kewajiban ada udain dan ada kewajiban ada uzaka. Dan dua ini sasarannya berbeda. Yang satu sasarannya adalah kewajiban, tanggung jawab bahasa Arabnya zimmah. Kemudian yang satu, sasarannya, jihahnya adalah al-mal. Fala ta'arada. Sehingga tidak ada pertentangan antara kewajiban bayar zakat dan kewajiban bayar utang. Li'anadain yajibu fi zimmah. Nah ini jihahnya. Karena utang itu kewajiban yang sasarannya adalah zimmah, tanggung jawab. Ketika orang itu berutang, maka dia mengatakan, saya bertanggung jawab untuk melunasi utang Anda, utang saya kepada Anda bulan sekian. Itu terkena pada tanggung jawab, bukan terkena pada harta. Nah, ya, ini saya pinjam utang, nanti eh, kewajiban eh, pembayaran utang ini nanti pada harta saya itu enggak. Ada pada tanggung jawab saya. Wa zakat, sedangkan zakat tajibu filmal. Itu wajib pada harta. Faidan jika demikian, kulun min huma, masing-masing dari keduanya, yajibu fi maudu'in. Itu wajib pada satu sasaran, duna yajibu fil akhar. Pada satu tempat yang tidak ya, duna berbeda dengan apa yang jadi kewajiban yang lain maka tidak terjadi di antara keduanya pertentangan dan tabrakan. Fahina idin, maka pada saat itu, ya beko adainu, tetaplah utang itu dalam tanggung jawab orang yang punya utang, dan zakat itu tetap melekat pada harta yukhijuha, dia wajib membayarkan zakatnya, minhu dari harta tersebut, bikuli halin, apapun keadaannya. Ya, uh, contoh yang lain yang tidak bertentangan karena dalam bahasa fikih jihahnya munfakkah. Ini contoh yang berbeda untuk uh, cuma untuk menjelaskan jihah munfakkah adalah pendapat Syekh Nuzaimin ketika uh, diminta untuk mengkompromikan ya, satu hadis ya, di sebagian dalil terdapat dalil-dalil anjuran untuk memberi orang yang meminta-minta untuk ngasih orang yang ngemis Ya, untuk ngasih orang yang ngemis. Ya. Wafi amwalim hakum maklum lisa'il wal mahrum. Dalam hartanya orang kaya, ya, itu terdapat hak orang yang minta-minta, orang yang ngemis. Kemudian ada dalil-dalil mencela mengemis. Ya, mencela mengemis, menjadikan mengemis sebagai profesi. Ya, ya. Apakah kemudian dari hadis-hadis Ya, maka ditu, eh, ada pertanyaan ditujukan kepada beliau, saya saya, apakah dari hadis-hadis yang larangan untuk uh, menjadikan mengemis sebagai profesi dan kegiatan itu bisa jadi dalil untuk tidak memberi orang yang minta-minta. Kalau ada orang yang mengemis, nggak usah diberi. Kenapa? Karena dia ini menjadikan mengemis sebagai profesi. Ya, ya dia dia pakai untuk ya, kita punya sangkaan kuat betul dia jadikan mengemis itu sebagai saran untuk memperkaya diri. Hmm. Padahal ini orang yang mampu. Maka kata Syekh Ibnu dah, "Ndak. Dalil tersebut tidak bisa dipakai untuk itu." Hmm. Dalil itu larangan menjadikan mengemis meminta-minta sebagai profesi itu tidak bisa jadi alasan untuk tidak memberi pengemis. Alasan kata beliau, li anal jihah munfakkah. Karena sasarannya beda. Hadis itu, hadis larangan uh, menjadikan mengemis sebagai alat memperkaya diri dan jadikan sebagai profesi, itu dalil tertuju pada orang yang ngemis. Sedangkan perintah untuk memberi orang yang minta-minta, itu dalil tertuju pada orang kaya. Maka ini beda. Ini sasarannya itu, itu sasarannya ini. Ini tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan. Ini dalil untuk orang yang kaya yang dimintai duit. Ini dalil ya, untuk orang miskin atau orang yang sebenarnya bisa ya, bisa hidup tanpa minta-minta. Ini dalil ini tidak boleh dipakai itu. Orang kaya yang dimintai tidak boleh pakai dalilnya dalil untuk orang miskin. Nah, sebagaimana orang miskin yang minta-minta tadi orang yang minta-minta itu tidak boleh pakai dalil dalilnya orang kaya. Ya, anda harus ngasih saya. Wafi amwalim hakum maklum. Lisail wal Lisail wal mahrum. Saya ini sail. Ya, saya ini pengemis. Ya, saya punya hak di harta anda. Kan tidak demikian. Sebagaimana si miskin tidak boleh dalil yang sasarannya untuk orang kaya, orang kaya juga tidak boleh pakai dalil yang itu sasarannya untuk orang miskin. Kenapa tidak boleh? Ya, istilah fikihnya di anal jihah munfakah. Karena itu sasarannya beda. Ini dalil untuk orang kaya yang dimintai. Itu dalil untuk nah, pengemis dan orang yang minta-minta. Nah, itu beda sasarannya. Kalau beda sasarannya maka itu tidak bertentangan pertentangan itu kalau jihadnya sama. Ya, kemudian yang e, terakhir adalah tentang seorang yang belum bayarkan zakat selama empat tahun. Apa yang menjadi kewajibannya? Orang ini berdosa karena menunda pembayaran zakat. Karena kewajiban seseorang adalah membayar zakatnya fawro. Segera begitu wajib. Tidak ditunda-tunda. Ya, li'anal wajibat karena kewajiban hukum asalnya adalah wajib dilaksanakan fawran segera. Maka menjadi kewajiban orang tersebut untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari maksiat ini. Dan wajib baginya segera untuk membayarkan zakat. An kulli mamadu minas Sanawat untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Walayaskutu syai'un mintil kazaka. Dan tidaklah gugur satupun dari zakat-zakat tahun yang lewat. Kalau dia empat tahun ya maka dia punya kewajiban membayar zakat empat tahun wajib baginya untuk bertobat dan segera membayarkan zakat sehingga dia tidaklah bertambah dosanya karena menunda-nunda. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.